وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مسيلمة على مسيلمة أو مسيلمة yang sering tanya musailama ini musailima hmm? yang sering kita dengar musailama tapi di sini diharap dengan musailima fi ashabihi Faqala ini berkata maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau sa'altani hadhihi al-qit'ata ma a'taitukaha walan tadwa walan ta'dwa amrul amrullahi fika Walain adbarta la Hadis yang bernomor 7461 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Bahasanya beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadang Musailama ketika itu pada berkumpul dengan kawan-kawannya fi ashabihi yakni para pendukungnya Musailama Musailama al-Kadzab Maka berkata Rasulullah SAW, seandainya engkau minta aku potongan ini, aku nggak akan memberikan kamu potongan ini. Aku nggak akan memberikannya kepada kamu. Walan tak dua amrullah amrullah Engkau nggak akan melampaui apa yang Allah telah takdirkan padamu. Akan datang penjelasannya dalam beberapa halaman berikut ini. Walain adbarta dan jika engkau pergi dengan membawa keyakinan kamu ini bahwasanya engkau mengklaim sebagai utusan Allah sebagai nabi Layak kiron langsung dua Allah akan membunuhmu. Adbaro yakni dia pergi dengan keyakinan yang batil bahwasanya dia mengaku diberi kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mau tobat. Enggak mau melepas keyakinan tadi. Sungguh Allah akan membunuhmu. Kata Rasulullah SAW. Berkata Syekh bin Bas rahimahullah taala as-sarhu penjelasan tentang hadis ini waqat waqa'a dzalik. Dan sungguh dia berpaling dan pergi nggak menggubris apa yang Rasulullah berikan tahdir terhadap dirinya terus menerus dalam tugiannya dalam sifat melampaui batas yang dia yakini wadawahun nubuwata dan pengakuannya bahwasanya dia memiliki sifat kenabian diberi oleh Allah katanya faqarahullah kenapa karena dia dusta wa qatalahul muslimun fi ahadis siddiq radhiyallahu anhu maka Allah membunuhnya yakni dibunuh oleh kaum muslimin di zamannya Siddiq. Dan zaman apa? Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa hadza misdaku dengan bahasa misdaqun mudaf ilaihi. Dia mudaf, dia mudaf. Wa hadza misdaku ma. dengan bahasa misdaqun. Wa hadza misdaku ma akhbara bi alaihi wassalam lainab tadbarta layaktirannakallahu. Yani kenyataan yang didapati oleh Musailama yaitu kenyataan apa? Kenyataan tentang dia dibunuh oleh kaum muslimin. Inilah mesdak bentuk pembenaran apa yang bukti pembenaran apa yang Rasulullah kabarkan tentangnya. Bahwasanya Rasulullah mengkhabarkan lain atbarta layakirannakallahu ini adalah bentuk fakta apa yang Rasulullah khabarkan dia pasti akan dibunuh oleh Allah. Faqad atbara wa kadzaba. Waftara wa za'ama annahu yuha ilaihi. Sungguh ia telah atbara enggak gubris tentang peringatan tadi dan berdusta dan mengada-ngada dan mengklaim bahwasanya dia mendapatkan wahyu yuha ilaihi. Wa ata bi khurafatin datang dengan membawa beberapa khurafat. La taruju taruju La taruju jadi khurafat tadi tidak laris, tidak laku pada orang-orang yang memiliki akal. Jadi orang-orang yang punya akal yang selamat. Khurafat tadi tidak laku. La taruju nggak laku. nggak payu. Ala dhabil ukul. Atas orang-orang yang memiliki akal. Hatta qatalahu Allahu ala yadil muslimin fi ahdi siddiq. Sehingga Allah membunuh orang tadi, Musailama tadi melalui tangannya kaum muslimin. Di zaman Siddiq radhiyallahu anhu di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, khalifah yang pertama dari empat khalifah ar-rasyidin. Apa <clears throat> ya, kuah sahidnya dari hadis ini adalah walan tak dua amrollahi fika. Nah, walan tak dua amrullahi bika. Ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam membawakan hadis ini dari rentetan hadis dalam judul Babu qaulillahi ta'ala innama qauluna lisa'in idza aradnahu <clears throat> ayakul lahu kun fayakun yakni walan tak dua amrullahi fika Mahfum? Itu makna kalimat amr tadi. Jadi engkau nggak akan melampaui apa yang Allah telah takdirkan pada dirimu. Engkau adalah tidak lebih daripada seorang manusia biasa yang tidak ada kelebihan dari yang lain berupa wahyu itu enggak ada pada dirimu pada hakikatnya. Cuma engkau mengklaim saja dusta, mengada-ngada. Dan kau membawa khurafat ini. Itu namanya apa? Walan tak dua amrul ini pada hakikatnya enggak ada. Pada dirimu ini sifat kenabian. Allah enggak memberikan kenabian pada dirimu sama sekali. Ya ini pasti akan tersingkap Kenyataan yang asli pada dirimu tentang kau mengaku sebagai seorang nabi. Kebohonganmu akan tersingkap. Dan benar-benar tersingkap. <clears throat> Ya ini dari kalangan para dajjal. Para pendusta. <clears throat> Ini akan datang penjelasannya lebih lanjut insya Allah dalam masalah berikut ini. Qala liman Bukhari rahimahullah ta'ala al sabah alaf wa Awas wa asnan wa sittin 7462. Hattasana Musa bin Ismail an Abdul Wahid an amas an Ibrahim an Alqamah an an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Baina ana amsi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Madinah wa huwa yatawakkau ala asibin ma'ahu. Famararna ala nafarin minal yahud. Faqala ba'duhum li ba'din saluhu anir ruh. Faqala ba'dum la tas'aluhu ay la tas'aluhu ayyaji'a bisa bisa'in takrahunahu. Faqala ba'duhum la nas'alannahu. Faqama ilaihi rajulun minhum faqala ya Abul Qasim ma Fasakata anahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alimtu kata Abdullah bin Mas'ud annahu yuha ilaihi fa'alimtu annahu yuha ilaihi faqala wa yas'alunaka 'anil ruh maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan wahyu setelah turun kepada beliau dari Jibril Wa yas'alunaka 'anir ruwaqa faqala ini faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan wahyu wa yas'alunaka 'anir ruqul ruhu min amri rabbi wa ma uti wa ma utu min al-ilmi illa qalila. Qala al-Amas hakada fi qira'atina utu. <clears throat> Ya ini berkata Abdullah bin Mas'ud ketika kami berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian ladangnya orang-orang Madinah. Wahwa dalam keadaan beliau bersandar pada pelapa kurma yang dibawa oleh beliau. Ma'ahu. Tiba-tiba ada sekelompok dari Yahud melewati kami. Maka berkata sebagian mereka kepada sebagian yang lain, Perkataannya saluhu, coba kalian tanya kepada Abdul Qasim ini tentang roh. An tentang. Roh itu apa? Maka berkata sebagian yang lain dari kalangan Yahud tadi, jangan kalian tanya itu Abdul Qasim jangan kamu tanya. Kalau kamu tanya akan datang dengan sesuatu dari pertanyaan tersebut yang kau nggak yang kalian nggak suka dengan apa yang diucapkannya oleh dia. Ya juga saya tanya. Faqala ba'du maka sebagian yang lain tetap berkata, lanas alan nahum sungguh. Benar-benar kami akan tanya kepada dia tentang roh. Faqama ilaihi rajulun minhum maka seorang dari kalangan mereka Yahud maju kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Abul Qasim wahai Abul Qasim," yani Rasulullah, "Maruh, apa itu ruh?" Fasakata anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau berdiam sejenak dari pertanyaan tersebut. Fa'alim itu berkata, Abdullah bin Mas'ud, maka aku mengetahui dengan diamnya beliau tadi, bahwasanya beliau diturunkan padanya wahyu yuha ilaihi. Kata Abdullah bin Mas'ud, diamnya Nabi tadi aku mengetahui dalam keadaan beliau itu mendapatkan wahyu Lalu Rasulullah SAW membacakan wahyu tadi, faqala wa yas'alunaka 'anir ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang ruh. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya ruh itu adalah dari urusan Rabbku. Wa ma'utu dan di dalam mereka diberi dari ilmu kecuali sedikit dan dalam mereka diberi ilmu kecuali sedikit. Berkatalah mas, akada fikiratina yani utu. Demikianlah dalam bacaan kami yani bacanya utu wama bukan wama uti itu berarti u utu. Gaib. Bukan kitab Nahum? Dan di dalam mereka diberi berupa ilmu kecuali sedikit. Al-Amas mengatakan seperti ini bacaan yang ada pada kami. Ini nuskonya. Ini juga sebagai bukti bahwasanya membaca ayat Al-Quran sebagai dalil tidak perlu mengucapkan Syaitan Rajim. Mahfum? Ya toh? Juga enggak perlu ditutup dengan sadaqallahul azim. Juga enggak perlu ditartil atau dilakukan. enggak <clears throat> ada nukilan. Berkata Syekh bin Bas rahimahullah taala kiraatani utu yakni al-yahud sailun Hum. Yani hum. <coughs> Wa ma utu haula'i yahud yang mereka yang tadi bertanya demikian bacaannya wa ma utitum ya ummul ummata wa ya ummul yahuda kalau dibaca wa ma utitum mencakup ya ummu itu mencakup amma ya ummu menjadi umum umum itu mencakup seperti pemilihan umum. Nah, pemilihan yang menyeluruh. Nah, itu namanya u, umum. Amma ya umum, umum itu bahasa Arab. Umum-umum kita. Kita apa? Kita kenal dalam bahasa kita itu. Wa ma utitum. Kalau dibaca seperti ini, ya umul ummata mencakup umat seluruhnya dan mencakup Yahud sekalian. Nah, ini? Kalian juga tidaklah diberi kecuali il, dari ilmu kecuali sedikit. Yahud juga tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Ini kalau dibaca utitum. Kalau utu zamannya hum maksus. yakni al-yahud wahdahum. <clears throat> Yahud saja. Mereka tidaklah diberi berupa ilmu kecuali sedikit. Demikian pernyataan dari Syekh bin Bas, Kiraatani. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila wa ma utu minal ilmi illa qalila. <clears throat> Mahum ya khawatir dan ini penting. Ini penting bagi para batul ilm. Karena kita semuanya para tulab, maka kita anggap penting dan perlu diingat. <clears throat> Karena ilmu itu mendapat dapat dari apa sampai kepada kita ataupun ada apa kita kita antaranya adalah kita harus menghafalnya, mengingatnya. Pertanyaan soal apa Allahu angka? Sebelum pertanyaannya diutarakan, disampaikan, didoakan dulu syekhnya. Apa Allahu angka semoga Allah memaafkan kau ya syekh. Ini termasuk adab dari beberapa adab yang banyak sekali terkait dengan talibul ilm terhadap gurunya. Doakan dengan doa yang baik apallahu angka. Semoga Allah memaafkan engkau. Dan berapa kali kita lewati dalam kitab kita ini. <clears throat> Adab yang perlu kita ambil terhadap pengajar-pengajar kita. Bagi yang masih hidup yang sudah mati. <coughs> baik yang ada ataupun yang enggak ada di sekitar kita. Dengan syarat mereka masih dalam kondisi masih istiqomah. <coughs> Tapi kalau seorang Ustaz sudah melenceng, dinasihatkan enggak peduli, ya sarankan kepada Allah SWT. At-tarjamah itu pertanyaannya, at-tarjamah itu hadihi Terjemah sekarang yang kita baca. Tepat <clears throat> Tafadhal. Wa tarjamatu sabiqatu. Terjemah ini. Ini loh. Babu qaulillahi ta'ala innama qauluna lisa'in idha aratnahu. Itu terjemah hal ini terjemah judul ini dan judul yang telah lalu mutasa mutasabihatani mirip keduanya. Apa tasabuh? Mi? Mirip. Wa takarrara al-hadisu huna misal terjemah sabeko, Terulang hadis itu di sini semisal dalam judul yang telah lalu. <clears throat> ya kan? At-tarjamah sabeko, terjemah yang telah lalu, judul yang telah lalu dengan judul babu qaulil ta'ala Walakot sabakat kalimatuna li ibadinal mursalin. Wahuna sedangkan di sini babu qaulillahi ta'ala innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Wa ja'a bil hadis huna wa hunaka datang dengan membawakan hadis yang sama di sini dan di sana tadi. Ini bagaimana bentuk munasabahnya, sisi kesesuaiannya antara judul dengan judul yang telah lewat dan yang sekarang ini ya Syekh ini maksudnya pertanyaannya. Maka jawaban yang diberikan kepada para talaba oleh Syekh bin Bas Allahu a'lam Al-wajhu hunaka annal hadisa yatulu ala anna man sabaqat lahu sa'adatu yusaddiqu bi amrillah wa la yata'annat wa yaqbalul haqqa wa yu'minu bima buyyina wa bima ukhfiyah Wa bima ukhfiya wa yakiluhu ilallah. Wa yakiluhu wa kala yakilu. <clears throat> Kata Syekh Bas, ini bentuk pemahaman ataupun tauji dengan bentuk didahului dengan Allah wa alam, Allah yang Maha Tahu. Yang benar nampaknya begini. Apa itu begini? Al-wajhu sisi pembawaan atau membawakan judul di sana maksudnya hadis yang tadi sekarang kita baca, yang baru tadi kita baca menunjukkan bahwasanya orang yang telah terdahului keberuntungan saada maka dia membenarkan perintahnya Allah yusaddiqu bi amrillah wala tidak mensikapi dengan sikap congkak terhadap apa yang datang dari Allah. Dan menerima kebenaran. Dan beriman dengan apa yang telah dijelaskan. Wabima ukhfiya dengan juga menerima dengan apa yang tersembunyi atasnya dan diserahkannya kepada Allah. Wakala yakulu menyerahkannya kepada Allah. Apa ini? perkara yang tersembunyi atas orang tersebut yang telah memiliki keberuntungan dari takdirnya Allah Ta'ala, dia tidak macam-macam berbuat mengotak-ngatik tapi menyerahkannya kepada Allah jika perkara tadi tersembunyi atasnya tentang segi yang mungkin dia nggak tahu dari sisi mana. Kita harus mengetahui dari sisi rinciannya, tahu benar tentang secara global, maka rinciannya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Inilah yang sabakat lahus sa'adatu. Keberuntungan telah mendahului dia dalam ilmunya Allah Ta'ala. Dia termasuk orang yang beruntung. Bukan orang yang saki. Bukan orang yang celaka. Apa yang dia nggak mengetahui karena perkara yang tadi di rumit. Wayakiluhu ilallah. Wayakiluhu diserahkannya kepada Allah Ta'ala. Wakala yakilu. Mahfum? Perhatikan. Wikalatan. Wakala yakilu. Wikalatan. Ya kan? Bahwa apa? Wakil. Hmm. <clears throat> Wa huna qawlu ta'ala sedangkan di sini kulir ruhu min amri rabbi. Innama qauluna lisan idza aradnahu an naqul lahu kun fayakun. Farruhu min amrihi. Idza aradaha kawanaha. Roh itu ya kan? Dari urusannya Allah Ta'ala, apabila Allah menginginkan roh tadi, ha ini demikian kepada roh Wa idza idza aradaha. Damirha ini kembali kepada roh dia itu manas. Kawanaha Allah menciptakannya, membentuknya. Lil insi wal jin wal malaika wad dawab wa gerdalik. Jika Allah menginginkannya, mengendakinya, Allah membentuknya untuk manusia roh tadi, untuk jin, untuk para malaikat, untuk dawab, hewan-hewan yang melata. Dan yang lainnya. Untuk semua yang melata di atas bumi itu jawab. <clears throat> Wa fi hadza bi ba'd riwayat annal yahud qalu laqad utiya Musa alaihissalam Taurata. hal ya ilmun qalilun dalam sebagian dalam ada dalam sebagian riwayat dalam perkara ini dalam sebagian riwayat bahwasanya Yahud berkata kepada ayat kalu. Mereka Yahud bilang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Musa diberi Taurat, apa diberi Taurat. Lakut utia Musa alaihissalam Taurat. Fahal hiyam ilmun kolilun apakah Taurat itu ilmu yang sedikit? atau fiya ilmun kathirun. Taurat di dalamnya ada ilmu yang sangat banyak. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Naam walakin fi jambi ilmillahi qalilun. Naam, iya. Ya kan? Taurat itu ilmu yang banyak, tapi di sisi ilmunya Allah adalah sedikit. Al-Taurat wal Quran wal Zabur wal Kutub kulluha fi ilmillahi qalilun. Baik ini Taurat, Quran, Zabur dan seluruh kitab yang lainnya yang dinisbatkan kepada Allah dibanding dalam dengan ilmunya Allah adalah sangat sedikit walaupun sekian banyak tadi Taurat, Quran, Zabur dan yang lainnya. Lianna ilmu Allah wasi'un la yahudduhu haddun. Karena ilmunya Allah adalah ilmu yang luas. La yahuddu haddun tidak ada batasan yang membatasinya. Had itu batasan. Jadi had itu batasan, had itu juga definisi. Jadi had itu bisa batasan, bisa definisi. Kenapa definisi dikatakan hat? Karena dia membatasi perkara yang nggak masuk harus keluar dari definisi tadi. Perkara yang tidak dicakup harus keluar, nggak boleh dimasukkan. Itu namanya definisi dengan sebutan had. Maafum? Had juga termasuk dikatakan hukum Allah. Hukum had. Hukum sudah pasti, hukum sudah paten. Had juga dikatakan tajam. Tergantung siaknya. Tapi di sini adalah ilmu Allah adalah ilmu yang sangat luas, tidaklah dibatasi sesuatu yang membatasinya. Sehingga At-Taurat, Al-Quran, Zabur, dan yang lain semua kitab dikatakan sedikit dibanding dengan ilmunya Allah Ta'ala. Fattaurat wal Injil wal Qur'anu wa Zaburu kulluha fi jambi ilmillahi qalilun. Maka Taurat, Injil, Quran, Zabur seluruhnya di fi jambi, di sisi ilmu Allah adalah qalil jam sisi. Makanya ditulis semua kalimat yang mungkin antum belum pernah dengar ditulis satu demi satu Ya kan hari demi hari nanti semakin banyak. Tentunya juga harus murojaah. Tiap <clears throat> Ilmu itu akan bertambah. Akan barokah. Dengan kita syukurinya. Di sisi ilmu Allah sedikit. Walaupun Taurat, Injil, Quran, Zabur. Walihada qala wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dikarenakan inilah Allah Ta'ala berfirman, Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi dari berupa ilmu, melainkan sedikit. Apa ya, kawan? <clears throat> Tapi sedikit pun, kalau kita syukuri, ini berkah. Jadi ilmu itu ya, kawan, Enggak ada habisnya. Umur kita habis ilmu, belum kita pelajari semuanya. Sedikit sekali dibanding dengan yang lain yang belum kita tahu. Hari demi hari kita menambah ilmu, juga banyak yang luput, lupa. Ya kan? Juga kena banyak yang nggak kita pahami. Maka senantiasa lah ya ikhwan, senantiasa antum istimror dalam mencari ilmu, dalam mempelajari ilmu, dalam murajaah tentang ilmu ini nggak ada habisnya di sela-sela kesibukan kita yang sangat banyak kita juga harus sempatkan membuka kitab kita. Tidak <clears throat> ada seorang pun dari kita melainkan butuh kepada ilmu. Kita sendiri telah belajar, anak dan sudah berapa tahun? Sudah 29 tahun, 30 tahun belajar dari hari sampai sekarang. Tidak pernah henti kita terus setiap hari murojaah buka kamus, buka tafsir, buka kalam yang ilm. Kenapa? Karena demi menambah ilmu. 30 tahun. <clears throat> Bahkan kita harapkan mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah istiqamah sampai akhir hayat. Terus dalam kondisi mencari ilmu. <clears throat> Karena inilah perkara yang paling menguntungkan kita. Taib. Perhatikan. Soal yang kedua. Menasih. Pertanyaan dari Syekh. Menasih. Yani dari Syekh bin Bas. Tanya kepada para Talabadi hari itu. Rojik Kalamasarih syarih ala lebab. sebab kalian rujuk. Kalian lihat. Kalamnya Syekh siapa di sini? Ibn Hajar pada bab ini. Jawaban dari para talaba, kalau al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fathi dalam Fathul Bari, mutalat Salis Asar 13. Qaulu babu qaulillahi ta'ala innama qauluna lisan idza aradnahu zada ghairu abidzar. Anna qula lahu kun fayakun. Selanjutnya Abu Dhar menambahkan ya kan? annaqula kun fayakun. Hanya saja perfirman Allah perkataan Allah kepada sesuatu jika dia menginginkannya maka Allah berkata kepada sesuatu tadi itu kun jadilah engkau wahai sesuatu maka jadilah sesuatu terjadilah ia. Wa naqasa idza aratnahu min riwayati Abi Zaid Al-Marwazi. Sedangkan terkurangi dari tadi dalam bab dari riwayatnya Abu Zaid Al-Marwazi qala Iyad Qadhi Iyad rahimahullah mengomentari tentang sisi kekurangan ini kada wa qali jamir ruwat anil farbari min tariqi Abi wal Asili wal Asili wal Qabisi wa ghairihim wa kada wa nisfi an, an nisfi atau nisfi Wasawabu tilawa innama qawluna Wa ka'anu arada yatarajjama bil ayal ukhra wa ma amruna illa wahidatun <clears throat> kalamhin bil basar wa sabaqal qalamu ila hadhihi. Seakan-akan Imam Bukhari itu menginginkan membuat judul dengan ayat yang lain. Ini ayat ini wama amruna li wama amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Lalu penanya ya kan luput untuk membawakan ayat ini tapi membawa ayat yang lain. Nah itu. Itu namanya sebekal kolam. Enggak ada maksud. Qultu wa kafi nusratin mu'tamadatin min riwayati Abi Dzar innama qauluna ala wifqi tilawa ala wafqi tilawa wa alaiha saraha ibtin fa lam yakun min islahi man ta'akhara anhu wa illa fal qawlu ma qala al qadiiyat qala ibn abi hatim fi kitab Rad alal Jahmiyah hadatsana Abi qala hadats qala Ahmad bin Hanbal dalla ala anna al-Qur'ana ghairu makhluq hadisu ubadata awwalu ma khalaqallahu al-qalam ma khalaqallahu al-qalama bisa juga al-qalamu tergantung sisi bacaannya faqala uktub awwalu ma khalaqallahu al-qalamu berarti kolam itu lebih dulu daripada apa? Terutama apa? Harus Kalau awwalu kolam ah, maka harus lebih dulu daripada kolam. Perhatikan. awal <clears throat> ma khalaqallul qalama. Ah. Atau awal oh, ah, ayo Jadi yang paling di pertama Allah itu adalah kolam. Itu berarti qalama. Di sini ada perbedaan pendapat dari kalangan alul ilm. Apa yang paling awal makhluk ini apakah kolam atau ke aras? Ulama berselisih. Dijelaskan dalam syarah Tahawiyah. Di sana ada tarik dari kalamnya Syekh Nasir Al-Albani, beliau mentarji kolam ini lebih awal, wala alam. Faqala uktub, maka berkata Allah kepada kolam uktub tulislah al-hadis. Jadi di sini maunya dalam al Quran yang guru makhluk, yakni tadi. Innama kauluna lisai'in idza aradnahu annakullahu kun fayakun. Seandainya Quran itu makhluk, ya kan? Bagaimana makhluk diciptakan dengan makhluk? Nah itu ada iskal. Maka dikatakan kalau wa inna manataqal qalamu bikalamihi dan hanya saja dan hanya saja natakol kolamu. Kolam ini bisa mengucapkan mada aktub. Nah itu. Apa yang aku tulis? Ketika diperintah untuk menulis setelah tadi diciptakan mada aktub. Apa yang aku tulis? Kata kolam. Kolam bisa ngomong. Hanya saja natakol kolamu. Kolam itu bisa mengucap dengan kalamnya Allah Ta'ala Liqaulihi innama qauluna lisa'in syai'in idza aradnahu an naqulu kun fayakun. Maka lanjut hadisnya uktub. Nah, apa yang akan terjadi? Tulis semuanya. Maka ditulis oleh kolam. Jadi kolam tadi bisa mengucap dengan huruf yang kun. Ya kan? Maka dia jadi. Kala fakalamullah sabikun ala awal kholkihi. Maka kalamnya Allah adalah lebih mendahului atas makhluk yang paling awal. Ala awal makhluk adalah atas makhluk yang paling awal. Atas awalnya makhluk. Juga bisa seperti itu. Atas awalnya makhluk yang paling awal. Ini kalamnya Allah mendahulunya. Bahwa Kalam tadi guru makhluk maka kalamnya Allah bukanlah makhluk. Jadi kalau lah kolam itu yang paling pertama makhluk diciptakan adalah kolam. Kolam tadi didahului oleh kalamnya Allah. Maka kalamnya Allah bukan mak, bukan makhluk itu maunya, istilahnya. lah kolam itu adalah makhluk yang paling awal, dari makhluk-makhluk Allah yang segitu banyak sampai kiamat nanti. Ya kan? Sepanjang umur dan sepanjang umurnya akhirat yang nggak ada, akhirnya umur surga dan umur neraka. Ya kan? Kalau Allah mendahulunya. Maka dia bukan makhluk. Fakalamullah sabikun ala awwali khalqihi yaitu kolam. Ini bagi yang menetapkan bahwasanya kolam adalah makhluk yang pertama. Baik. Wa an Rabi bin Sulaiman samitu al-Buwaiti yaqulu khalaqallahu al-khalqa kullahu biqawli kun. Al-Buaiti mengatakan Allah menciptakan makhluk seluruhnya dengan perkataan Allah kun. Falau kana kun makhlukun lakana qad khalaqal khalqa bi makhluqin wa laysa Maka jika Allah kun itu adalah makhluk, sungguh Allah telah menciptakan ciptaannya dengan makhluk. Padahal bukan seperti itu. Walau saya katakan bukan seperti itu. Kenapa? Karena Allah menciptakan ciptaannya dengan apa? Dengan kun. Nah, bukan dengan makhluk. Ya dengan kaulnya. Innama kauluna. Hanya saja perkataan kami. Lisa'in idha aratnahu annakulak kun. Nah, fayakun. Suma dhakara fihi. Kemudian menyebutkan. Nah, dalam perkara ini ada. Berapa? Ada lima hadis, khamsata hadis. Al-awal hadis yang pertama hadisul Mughirah wa qawlu fi an Ismail wa ibnu Abi Khalid wa Qas wa ibnu Abi Hazim wal gharad minhu dan maksud daripada perkara ini wa minallah dika ba'dahu qawlu hatta ya'tiyahum amrullah sampai datangnya kepada mereka amrullah wa qad bayanul murad bihi inda sarahi bi kitabil i'tisam dan salat lalu penjelasan maksud amrullah Waqat takut sama bayanul murad bi amrillah. Telah lalu penjelasan tentang maksud dari kalam dari amrullah ini dalam sarahnya beliau dalam kitabul i'tisam Indal Bukhari. Wa qala Ibnu Battal al-murad bi amrillah fi hadal hadis as-sa'atu. Ibnu Battal mengatakan yang dimaksud dengan amrullah hatta ya'ti amrullah. La tazalu ta'ifatan min ummati ummatun qaimatun bi amrillah. Kata Ibn Battal, amrullah di sini adalah sa'ah, kiamat. Wasawabu amrullah bi qiyamis sa'ah. Yang benar amrullah adalah bangkitnya kiamat. Fayarji'u ila hukmihi wa qada'i, maka kembali kepada hukumnya dan keputusan Allah taala. Inda kalamuhu rahimallah. Qala bin Bas rahimahullah taala wasawabu ma taqaddama anna amrallahi huna ar-rihul latih takbidu arwahal mu'minin yakni Allah memerintah res tadi supaya angin tadi supaya mencabut roh-rohnya kaum mukminin sebelum bangkit kiamat kubro sebelum bangkit kiamat kubro rohnya kaum mukminin dicabut oleh angin yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala hatta ya'tiya amrullah Li'anna sa'ata ma takumu 'alal mu'min wala 'ala du'atil haq. Karena bangkitnya kiamat kubro itu tidaklah bangkit atas orang-orang yang beriman. Enggak ada di sana orang yang beriman di waktu itu. Dan juga tidak bangkit pada ketika dai-dai kepada kebenaran masih ada. Wa inna madananya saja kiamat ini bangkit yang kubro takumu alal asror Bangkitnya pada manusia dalam keadaan buruk semuanya, nggak ada lagi di muka bumi berkata Allahu Allah. Mafhum ini? Nggak ada lagi di muka bumi berkata Allahu Allah. Itulah asrar. La takumus saatu hatta illa yukola fil ardi Allahu Allahu. Tidaklah bangkit kiamat kubra itu sehingga tidak lagi diucapkan di muka bumi dengan ucapan Allah Allah. Mahfum? Maka nah, kalau itu kita juga nggak mau dibohong-bohongi lebih banyak orang yang ingin berbuat bohong dengan tahun sekian akan bangkit kiamat. Berapa tahun lagi bangkit kiamat? Kenapa? Karena hari kita ini masih banyak kalimat tauhid yang memancar di muka bumi. Qala al-Hafidz rahimahullah taala wa tsani wa tsalis, yakni hadis tadi yang ada lima. Hadis yang kedua dan ketiga dan selanjutnya hadis Muawiyah bidalik Wa fihi riwayat Malik bin Yukhamir bidami tahtaniyah. Yaknya pakai dhammah Yukhamir. Wa takhfifil kha yukha. Bukan yuk. Mukhaffafah. Al mu'jama kha mu'jama. Wa kasril mim Yukhamir. Bukan Yukhamar, Yukhamir. Anwat wa hum bisam. Kata Mu'ad, Ta'ifah Mansura, Ta'ifah qa'imatun bi'amrillah, ada di Syam. Kemarin di mana penjelasan dari Syekh bin Bas? Ketika kalimat di Syam tadi gimana penjelasannya? Siapa yang ingat? Wada fi ba'dil Ini dalam sebagian waktu, waktu bukan senantiasa. Jadi ingat, Ya kadang ada di Sam, kadang ada di tempat yang lain, kadang sedikit, kadang ba banyak. Perhatikan. Wa Muawiyah tu anhu dalika wa qawluhu fihi wa la man qadalahum Wa qaf riwayatil asili hidahum. Bikasril muhmalah thumma dzal mu'jamah Bada alifun, bada alifulina. Alifulin. Qala wal hawajun. Kalau dibaca hiza juga sisi kebenarannya ada. Wal hawajun kalau dibaca walaman khadalahum tapi sana telah ada riwayat wala man wala apa? Man hidahum, seman hidahum. Lawajun yakni man jawarahum mimman la yuafiquhum. Artinya khidam mananya apa? Di sisinya. Kalau walakin al-sawabu bi fathil kha al-mu'jama wa billah min al-khidlan yang benar bukan pakai khidha tapi kha di fathah kha adalah karena pakai lam dari khidlan masdarnya khidlan menelantarkan Wa ibnu Jabir al-madhkur fihi wa Abdurrahman bin Yazid bin Jabirin nusibali jaddihi. Nusibali jaddi dinisbatkan kepada jadnya kakeknya. Ibnu Jabir yang tertera dalam sanad. Baik, al-hadis rabi' yang keempat yang dikatakan ada lima. Hadis Ibnu Abbas fi Sa'ni Musailamah atau Musailima zakara minhu tarafan. Waqat taqaddamat bitamamihi fi awakhir maghazi telah lalu. Dengan kesempurnaan hadis yang keempat ini di akhir-akhir pembahasan kitab Maghazi, kitab perangan bersama sarahnya sekalian di sana. Wal ghurat min huquluhu wala in walan ta dua amrullahi fika. Yang dimaksud dengan membawakan hadis ini adalah walan ta dua amrullahi fika. Ai ma qadarallahu alaika minas syaqa awis sa'adah yakni engkau wahai Musailamah kata Nabi, engkau nggak akan melampaui ya kan? Apa yang Allah takdirkan padamu, baik kamu ini orang yang sengsara atau kamu orang yang beruntung. Nah, dan faktanya adalah termasuk orang yang sengsara. Buktinya apa? Ujungnya dia dibunuh oleh kaum muslimin di zaman Siddiq. Kelihatan bohongnya. Arwah yang kelima, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi su'alil yahud anir ruh. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud tentang pertanyaan Yahud kepada Nabi tentang ruh, terkait dengan ruh, faqauluhu kullu ruhu min amri rabbi. Tamassaka bihi man za'ama anna ruha qadimatun. Kullu ruhu min amri rabbi. Kalimat min amri rabbi ini ruh min amri rabbi, ruh itu adalah dari urusan Rabbku Katanya, orang yang menganggap bahwasanya roh adalah kodimah berpegang dengan ayat ini. Apa mana kodimah? Apa makna kodimatun? Kodimatun adalah mananya azali. Mana azali? Tidak ada awalnya. <clears throat> nah itu. Berarti bahwa apa? Berarti bukan mak makhluk. Nah itu maunya. Itu mana kodimah. Zaman annal murad bil amr huna al amra ladzi fi qouli ta'ala ala laul khalqu wal amru. Roh dikatakan kodima oleh orang yang berpegang dengan ayat ini, dia punya anggapan bahwasanya yang dimaksud dengan al-amru fi ruh min amri rabbi adalah al-amr yang ada dalam firman Allah ala laul khalqu wal amru. Jadi maunya amr yang dalam kulir ruhu min amir rabbi dikiranya bahwasanya amr di situ sama dengan alalul khalq wal amr. Padahal alalul khalq wal amr ini telah kita lewati bahwasanya wawu ni wawu mukta muqtadiyatun li tagoyur. Apa tagoyur? Perbedaan antara khalq dan amr. Al khalq khalqu dia makhluk ciptaan Allah wal amr adalah qauluhu maka dia sifatnya Allah kalamnya Allah. Sedangkan kulir roh min amri rabbi ini beda. Dia makhluk. Nah itu. Dia makhluk maka dengan ucapan bahwasanya kodima maunya adalah guru makhluk ini adalah kalam tidak diterima. Wawa fasidun. Kata beliau di sini wawa fasidun. Wawa kembali kepada apa? Kembali kepada jam anar ruh qadimatun itu fasid. Tidak benar, rusak. Pemahaman bahwasanya harus dikatakan amrun qadimun yakni baru makhluk. Kenapa fa'inal amra warada fil Qur'an lima anin? Lima anin. Apa anin itu? Sama atau mufrad? Sama. Mufradnya apa? Hah? Maknun. Ma'nun mufrad, nya ma'anin itu. Ah, Zakaria. Ah, Rizki itu itu برضه ah Ah, firman. تر Ah. ayo Ridwan sama maksudnya apa mana itulah baru perhatikan di sini bahwa fasid, apa tadi fasid apa tuh gua anggapan bahwasanya roh adalah qadimatun rogor makhluk ini fasid kulir roh min amri rabbi amr itu dalam Al-Quran datangnya untuk beberapa makna apa? Bagaimana untuk mengetahui tentang perbedaan makna-makna yang terkait dengan suatu kata atau kalimat? Kal yatabayyanil muradu bikulin minha min siyakil kalam. Jelasnya maksud dari masing-masing makna tadi dari kalimat yang tertera dalam Al-Qur'an ya kan terkait dengan kalimat amr ditinjau dari sisi siakul kalam konteks perkataannya telah kita lewati kalam itu memiliki apa sibak memiliki lihat, memiliki apa siak awal kata, akhir kata dan siaknya itu kayak apa? Dari situlah diketahui maknanya. Apa itu? Nah. Wa sayati fi babin wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan akan datang tentang makna al amr tadi dalam suatu bab yang berjudul Wallahu khalaqakum dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Apa yang kalian kerjakan juga termasuk ciptaan Allah. Bukan sifatnya Allah. Apa saja yang kalian kerjakan itu mak makhluk maksudnya. Akan datang di sana tentang ma'rifat amr. Mayatala kubal amr. Datang dalam bab itu apa yang berhubungan dengan kalimat al-amr perintah. Atau urusan kalimat lafaz amr ini. Allah dibikauli ta'ala ala laul khulku wal amru yang ada dalam firman Allah Ta'ala Allah lahul kholku wal amr ketahuilah baginya Allah adalah kholak kholak miliknya Allah amr juga miliknya Allah kholak miliknya Allah berupa makhluk al amr miliknya berupa apa? sifatnya kauluhu wa anahu makna tolak amr maknanya adalah tolak alladhi wa ahadu anwa'il kalam tolak adalah satu di antara macam-macam kalam Macam-macam kalam dasarnya apa? Ada tol, ada tolap, ada khobar. Ya kan? Mahfum itu? <clears throat> Wa mal amr fi hadis Ibn Mas'ud hadza fa innal murad bi al ma'mur kulir ruhu min amri rabbi adapun al amr yang tertera kulir ruhu min amri rabbi ini adalah yang dimaksud adalah al-ma'mur, masdar bimakna maf'ul. Al-amr masdarun maknanya ma'mur, al-masdar bimana maf maf'ul. Kama yuqalu al-khalqu wa yudubi al-makhluq sebagaimana dikatakan al-khalqu wa yudubi al-makhluq. Perhatikan. Masdar kadang yang diinginkannya adalah maf maf'ul. Seperti yang kita sebutkan, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa min bahwa raddun. Maknanya apa? Bahwa mardudun. Kadang master bermakna fa'il, isim fa'il. Nah, tergantung siaknya. Nah. Taib. Waqat waqa'a tasrihu fi ba'd turukil hadis في تفسير السدي أنا في مالك عن ابن عباس عن وأن غيره في قوله تعالى قل الروح من امر ربي يقول وخلق من خلق الله ليس وشيء من امر الله وقد اختلف وقد اختلف بالمورد بالروح المسؤول عنها هل هي الروح التي تقوم بها الحياة أو الروح المذكور في قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا Fi qouli ta'ala tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Ini setelah kita baca besok lagi alhamdulillah alamin. Tafadhalu.